Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Sekarang kita berada di bab terakhir daripada pembahasan kita terhadap akidah ahli sunnati wal jamaah. Bab yang terakhir ini yaitu seputar ahamiyatul i'tiqadis sahih wa fadluhu fid dunya wal akhirah. Betapa pentingnya keyakinan yang sahih, akidah yang sahih serta keutamaannya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang memiliki keyakinan yang benar, akidah yang sahihah, manhaj yang lurus, itu sangat berfaedah dan juga sangat bermanfaat di dunia dan di akhiratnya. Di dunia dia akan bisa membangun agamanya di atas keyakinan. Karena jalan dan prinsipnya lurus. Keyakinannya pun juga lurus. Akidahnya pun juga sahihah. Yang nantinya kelak di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Karena kokohnya seorang hamba di alam kubur di antaranya sebabnya karena di dunia kokoh di atas iman yang sahih, di atas manhaj yang sahih, di atas akidah yang sahihah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Jadi dunia jangan sampai seseorang berada di atas akidah yang rusak, di atas prinsip yang tidak jelas, namun harus di atas agama yang sahih, diiringi dengan keyakinan yang sahih, manhaj yang sahih, prinsip yang lurus, yaitu prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Kita lihat barakallahu fikum apa nasihat yang disampaikan oleh seorang imam, Ibnu Imam, yaitu Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Apa kata beliau? Idza ma'taqadda ad-dahra ya sahih hadhihi Fa anta 'ala khairin tabitu wa tusbihu. Masyaallah. Apabila engkau meyakini seumur hidupmu wahai sahabatku dengan keyakinan akidah ini, akidah yang mana? Akidah yang awal kita baca dari pantun yang kita baca awal dulu itu sampai yang terakhir kita baca kemarin akidah al-sunnah wal Jamaah berkaitan masalah al-asma wa sifat, berkaitan masalah iman dengan takdir, berkaitan masalah bagaimana kita menghormati para sahabat ridwanullah alaihi majma'in berkaitan masalah na'am barakallahu fikum menghukumi pelaku dosa besar atau yang semisalnya apa kata beliau fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu niscaya engkau di atas kebaikan ketika bermalam dan ketika di pagi hari bermalam di atas kebaikan Pagi harinya juga di atas kebaikan. Karena apa? Karena dia membangun agamanya di atas akidah yang sahihah. Di atas prinsip yang lurus. Manhaj yang lurus. Ahlus sunnati wal jamaah. Di situ ada faedah yang sering anak ulang-ulang. Faedah seputar bahasa Arab. Yaitu ma yang terletak setelah ida. Nah, ini walaupun terulang-ulang tidak masalah. Karena yang namanya faedah itu kullama takarrarat takarrarat semakin terulang-ulang suatu faedah, semakin melekat di benak manusia. Apa itu? Ma yang ada pada pantun tersebut idama adalah ma zaidah. Adalah ma apa? Zaidah. Ya fatan khud faidah ma ba'da idza zaidah. Sudah kita lewati dulu pantunnya sudah kita lewati berkali-kali. Ya fatan wahai seorang pemuda khud faedah, ambillah suatu faedah. Apa? ma ba'da idza zaidah. Ma kalau jatuh setelah idza itu berarti ma tambahan. ma zaidah wujuduha ka'adamiha. Wujudnya itu bagaikan enggak adanya. Seakan-akan antum bacanya bagaimana? Idza taqatta. Apabila engkau meyakini. Jadi ma-nya enggak perlu diartikan di situ. Dalam pantunnya ada ma itu kan nama zaidah namanya. Wujuduha ka'adamiha. Wujudnya itu bagaikan enggak adanya. Mahum soal ini? Naam. Jadi kesimpulannya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah menasihatkan kepada kita semuanya memberikan hiburan bahwasanya apabila kita meyakini dan akidah ahli Sunnah wal Jamaah keyakinannya At-Taifah Al-Mansurah Al-Firqatun Najiyah yaitu keyakinan yang dibangun di atas Al-Qur'an was Sunnah niscaya kita akan bermalam dan menyambut pagi harinya di atas kebaikan. Masya Allah. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, qaulun Nadim rahimahullah Idza ma'taqadta ad-dahra, hadha al-khitam yaqulu fihi. Ini penutupan yang beliau mengatakan pada penutupan tersebut, idza taqaddama jaa fi hadhil qasidah kull hayatika. Apabila engkau meyakini seluruh apa yang telah datang di dalam pantun atau puisi ini. kita lewati ya, awal pantun yang kita baca dulu itu sampai akhir yang sebelum kita baca ini. Nah, kalau kita meyakini dan keyakinan tersebut yaitu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah kula hayatika sepanjang hidupmu seluruh hidupmu au inda khatami au inda khatami khatam khatamati hayatika atau ketika di akhir hayatmu fa anta ala khairin fil ajil wal ajil maka engkau berada di atas kebaikan baik. Nah, barakallahu fikum dalam waktu segera atau akan datang. Paham ya? Di waktu yang akan datang atau dalam waktu segera dia di atas apa? kebaikan. Amma an ta'taqida dzalika fatratan summa tatrukahu wa tuhmiluhu. Adapun kalau engkau meyakini terkadang meyakini keyakinan Ahlus Sunnah, kemudian meninggalkannya wa tuhmiluhu dan meremehkannya, fahadza la fa'uka syai'a yang seperti ini tidak bermanfaat kepadamu sedikit pun. Ewa na'am barakallahu fikum. Mahum insyaallah? Ewa. Jadi kalau kita meyakini dan keyakinan ahli sunnah, upayakan sampai akhir hayat. Innamal amanu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu yang dilihat adalah akhir penutupan hidupnya. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita semula di atas Al-Qur'an Sunnah kemudian apa? datang masa-masa futur. Nah, barakallahu fikum. Ewa. Ewa, na'am. Datang masa-masa futur, kemudian akhirnya hanyut di masa-masa futur tersebut dan meninggalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan. Karena sekarang banyak orang-orang yang futur meninggalkan keyakinan sunnah wal Jamaah dikarenakan dunia ekonomi, ekonominya ekonominya melemah, cari kerjaan susah, kerja sana kemari hasilnya cuma sedikit, kurangnya bersyukur tadi itu. Akhirnya apa? Dia langsung banting setir. Tahu banting setir ya? Langsung berbalik dia. Semula istiqamah di atas Al-Quran Sunnah, langsung meninggalkan Al-Quran Sunnah, sibuk dengan dunianya, tidak lagi dia mencari ilmu, tidak lagi pula dia menimba ilmu, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal As-Sunnah Hati-hati. Ini kata beliau bagus sekali nasihatnya Syekh Shalal Fauzan. Jangan sampai engkau meyakini keyakinan ahlu Sunnah kemudian meninggalkannya dan meremehkannya. Yang seperti ini tidak bermanfaat bagimu kata beliau. La budda al istimrar ala hadhil aqidah fi kulli hayatika ila an tamuta 'alaiha. Masyaallah. Harus terus-menerus continue di atas akidah keyakinan yang lurus ini sepanjang hidupmu sampai kamu meninggal dunia. Bayangkan. Eh, ingat-ingat kalamnya Imam Malik, kalamnya Al Imam Ahmad bin Hambal yang sering anak ulang-ulang itu, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, bagaimana pendapatmu menurutmu orang yang meninggal di atas as-sunnah?" Apa kata beliau? "Man mata 'alal Islami was-sunnah, mata 'alal khairi kulli. Barang siapa yang meninggal di atas Islam dan as-sunnah, maka dia meninggal di atas kebaikan seluruhnya. Masya Allah. Naam. Kemudian berikutnya beliau menasihatkan amma man fil awal thumma taraja'a anha fahada yahliku ma'al halikin. Allahu musta'an. Adapun orang yang meyakini keyakinan ahlu sunnah di awal permulaan, kemudian kembali lagi menjadi awam, kembali lagi menjadi orang-orang yang tidak mengenal as-sunnah, maka yang seperti ini akan membinasakan bersama orang-orang yang binasa. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memberikan hiburan kepada kita semuanya. Jangan takut dengan sedikitnya pengikut al-haq. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Dikarenakan sedikit tersebut selama di atas al-haq itulah yang dinamakan dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Apa kata beliau? Beliau mengatakan alaika bitariqil haqqi wala tastawhis liqillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wala takhtar bikasratil halikina kama qala rahimahullah artinya wajib atasmu untuk senantiasa di atas jalan yang benar dan jangan merasa takut dengan sedikitnya orang yang menempuh karena kebenaran itu sedikit sekali yang menempuhnya karena apa di balik kebenaran itu ujian, cobaan, halangan, rintangan, gangguan, satian makian Siapa yang bisa berpegang teguh di atas kebenaran dalam keadaan seperti itu? Orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Orang yang berjiwa besar. Berupaya untuk apa? Menyelamatkan dirinya. Kemudian apa kata beliau? Wa iyyaka wa tariqal batil wala tahtar bikasratil halikina. Dan hati-hati kamu dengan jalan kebatilan. Jalan kebatilan banyak yang mengikutinya. Dan jangan kamu tertipu dengan orang-orang yang binasa di dalamnya. Karena banyak orang-orang yang di atas kebatilan. Jadi ini sekedar nasihat terutama bagi anak pribadi dan juga segenap ikhwah. Jangan sampai kita membanting setir. Dalam artian bagaimana? Semula kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu berbalik arah gara-gara dunia. Gara-gara ekonomi. Gara-gara pekerjaan. Jangan. Insya Allah bi'idnillah rezeki seorang hamba sudah diatur semuanya, tercatat dalam Lauhul mahfud sebelum hamba tersebut nah barakallahu fikum terlahirkan bahkan sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. 50 ribu tahun sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi sudah tercatat rezeki hamba. Dicatat semuanya. Jadi enggak perlu khawatir barakallahu fikum. Naam. Ini Nasihat sangat bagus sekali. Ya sahi yahtamilu anna aslahu ya sahibi wa Ini dalam ilmu bahasa Arab juga disebutkan dalam kotor nada nanti yaitu mengenai bab tarhim. Tarhim itu meringkas. Ya, contohnya misalkan sahibi dari ya sahi. Paham ya? Naam Ja'far ya Ja'fu ya Ja'fa. Paham ya? Aisyah ya Aisyu ya Aisyah. Itu nanti masuk dalam lughah tarhim. Naam. Kita lihat ya sahi yahtamilu kemungkinan anna aslahu asalnya adalah ya sahibi faruhim kemudian ditarhim wa an yuhdafu akhirul manada tarhim itu membuang atau dibuang akhir munada munada itu yang dipanggil munadi yang memanggil alat yang digunakan untuk memanggil namanya harfun nida itu dalam ilmu bahasa Arab kayak su'a ada orang namanya su'ad su'adu. Manggilnya ya su'a. Dibuang dalnya. Ya Aisyah. Manggilnya ya Aish. Dibuang apa tak marbutahnya. Paham ya? Ya Ja'fu. Aslinya Ja'faru, ya Ja'fu atau ya Ja'fa, boleh dua-duanya. Itu namanya tarhin dalam ilmu bahasa Arab. Ewan ya, am. Fiman da'a su'ad dan orang yang memanggil su'ad dipanggil dengan ya su'ad Eh, seperti itu namanya tarhim. Nah, di sini kalau antum lihat di pantun ya sahi itu kemungkinan besar asli ya sahibi. Wahai temanku, wahai sahabatku. Au anna asla ya sahi atau juga ada yang mengatakan asli ya sahi minas sahwah. Eh, dari kata sahwah itu orang yang sadar dan yang dan mendengarkan. Wa hudifatul ya kadzalika min ajli tarhim wa takhfif 'ala al mustami Dibuang yaknya di situ juga dalam rangka tarhim dan memperingan eh, atas orang yang mendengarkannya. Sahih, sahih itu orang yang sadar gitu loh. Nah, ya akhi antas sahih ya akhi. Antas sahih, maka kamu itu sadar gitu loh. Sadar bukan tidur, bukan ngantuk itu istilahnya ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam ilmu bahasa Arab ada namanya tarhim tadi itu. Nah, jadi enggak asing lagi kalau misalkan atau mendengar, misalkan ya Ja'fu, ya Ja'fa, ya Aish, ya Su'a, ya sahi itu. Syahidnya di sini adalah ketawaduan beliau. Beliau menganggap enam orang-orang yang beliau nasihati itu seakan-akan sebagai saudara sendiri, ya sahibi, wahai temanku, wahai sahabatku. Fa idza amilta bima dzakarahu an-nadim fi hadhihi al-abyat wa taqatta ma jaa fiha, apabila engkau mengamalkan dengan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah di dalam pantun-pantun ini dan meyakininya sesuai dengan apa yang telah didatangkan tadi fa anta al jaddatis wal maslakis sahih maka engkau berada di atas jalan yang sahih jalan yang benar dan engkau berada di atas metode yang benar paham ya berada di atas jalan yang lurus metode yang lurus prinsip yang lurus yaitu akidahnya ahli sunnati wal jamaah al firqatun najiah Wa man khalafa ma jaa fiha fa innahu yakunu minal mukhalifin. Dan barang siapa yang menyelisihi akidah atau keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, maka dia termasuk orang-orang yang mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi. Hati-hati. Menyelisihi al-haq itu berbahaya. Menyelisihi syariat Rasulullah SAW ansamanya berat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang terulang-ulang, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah, menyelisih syariat Allah dan Rasulnya berhati-hati akan ditimpa padanya musibah, ditimpa padanya fitnah, ujian, bala, bencana atau akan ditimpa padanya adab yang pedih. Hati-hati. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa masira. Artinya, barang siapa yang menentang, melawan, menentang, menyelisihi Ar-Rasul, menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Setelah datang padanya petunjuk, ini perlu diperhatikan. Sudah tahu al-haq, hujjah di hadapannya, dalil di hadapannya, namun justru dia menyelisihinya. Apa balasannya? Dia malah mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin. Selain jalannya al-haq, apa balasannya? Balasannya Allah Ta'ala berpaling dari orang tersebut. Sebagaimana orang tersebut berpaling. Kemudian apa balasannya berikutnya? Ditampakkan ke dalam api neraka. Yang mana api neraka sejelek-jelek tempat kembali wal'iyadzubillah. Jadi jangan sampai barakallahu fikum wal'iyadzubillah seperti orang-orang yang apa? terjerumus nah barakallahu fikum ke dalam kegelapan kesesatan atau yang semisalnya. Kata beliau, ala hasabi mukhalafati sesuai dengan bentuk penyelisihannya. Walaysa dzalika li ajlin nadim aw manzumatihi. Ini bukan dalam rangka semata-mata pemilik pantun atau pantunnya bukan wa inna min ajli anna hadhil mandumata ma'khudatun min kitab sunnah masyaallah jadi bukan semata-mata pantunnya atau pemilik pantunnya, tapi pantun yang ada di sini diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dua sumber yang akurat, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang tidak ada keliruan kekeliruan di dalamnya. Enggak perlu kita meragukan isi kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang Rasulullah SAW telah mengatakan di dalam wasiat beliau apa kata beliau? Ini tarikun fikum amrain. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Artinya apa? kesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal, kata Rasulullah, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Qur'an dan sunnahku kata Rasulullah. Bayangkan, dua sumber yang akurat, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa terbantahkan, tidak bisa terkalahkan. Setiap kali ada orang yang membantah Al-Qur'an sunnah, justru dia yang akan terbantah waliyadzubillah. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla. falaisa hada madhun liman dzumati. Ini bukan semata-mata pujian terhadap pantun yang ada di sini. Wa ma huwa madhun lima tashtamilu alaihi min ma'ani kitab sunnah. Tapi ini adalah pujian terhadap apa yang terkandung di dalam pantun tersebut berupa makna-makna Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Famanut taba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan sesat, tidak pula apa? sengsara. Sumber keselamatan, sumber ketenangan, sumber keberuntungan, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, at-tamassuku bis sunnati najah. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keberuntungan. Berpegang teguh dengan as-sunnah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Na'am barakallahu fiikum ya wa na'am. Berkata juga Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Apa kata beliau? Man an najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atas orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada duanya barakallahu fikum. Al-Qur'an was sunnah. Naam. Qauluhu rahimahullah fa anta ala khairin tabitu fil masa. Tabit itu dari kata bata yabitu, bermalam. Ha? Tidur kalau malam hari bermalam dikenal dengan bata yabitu. Kalau umum nama yanamu, raqada yarqudu itu umum mau tidur pagi, tidur siang, tidur malam, nama ya namu raqada yarqudu. Tapi kalau bata bitu, itu dikenal tidurnya malam hari. Paham ya? Nah, kata beliau, misalnya engkau akan bermalam dalam keadaan di atas kebaikan. Wa tusbihu fis sabah, di pagi harinya pun juga sama. Karena apa? Membangun agamanya di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang lurus. Fala takum mimman yusbihu mu'minan wa yumsi kafirah. Masya Allah nasihat yang sangat bagus sekali. Jangan sekali-kali kamu menjadi seperti orang yang pagi harinya mukmin, wa yumsi sore sudah menjadi kafir. Ini perlu diperhatikan. Auyumsi yumsi mu'minan atau sore harinya mukmin, pagi harinya sudah menjadi kafir. Bisababil fitan, dengan sebab fitnah. Jangan sampai. Jangan sampai kita terombang-ambing karena fitnah. Fitnah yang terjadi di akhir zaman sangat dahsyat oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahan kalian. Ini eh, pagi hari dalam keadaan mukmin, sore sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, sore mukmin, pagi hari sudah menjadi kafir sebabnya karena fitnah. Ini tentunya hadis yang sering kita baca itu ya, hadisnya Abi Hurairah riwayat Muslim, sebab yang paling nyata membuat orang berbolak-balik berubah secara drastis karena dunia. Dunia hati para barakallahu fikum. Memang dunia dihiasi dengan perkara-perkara yang hijau, manis, Masya Allah. Itulah yang bikin orang terkadang tertipu, tergiur, terombang-ambingkan oleh dunia tadi. Apa kata Rasulullah? Badirul bil a'mali fitanan. Segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah, ujian yang sangat dahsyat fitnah barakallahu fikum. Yang fitnah tersebut dipermisalkan bagaimana? Kaki ta'il lailil mudlim. Fitnah tersebut bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Orang kalau di malam hari gelap gulita, enggak ada senter, enggak ada lampu, enggak ada cahaya, bahaya atau tidak? Bahaya. Butuh cahaya dia. Dikhawatirkan tergelintir, terpleset, terjerumus, tersungkur. Kan itu Kemudian bagaimana imbas dari fitnah tersebut yang sangat mengerikan? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Fitnah tersebut membuat orang berubah secara drastis. Sangat memprihatinkan barakallahu fikum. Pagi hari dalam keadaan mukmin, sore sudah menjadi kafir. Atau sore dalam keadaan mukmin, pagi hari menjadi kafir. Apa sebabnya? Yang terakhir intinya. Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Menjual agamanya disebabkan karena mengharapkan segelintir, secuil daripada dunia. Bayangkan, nggak banyak, sedikit saja. Dia pengen dapat kerjaan, pengen dapat jabatan, pengen dapat titel dan gelar, menjual agamanya. Siap, kami ingin segera naik pangkatnya. Cukur jenggotnya, cukur sama dia. Paham ya? Menjual agamanya atau tidak ini? Menjual agamanya. Hati-hati. Nah, kenapa? Demi dunia dia rela menyelisih syariat. Hati-hati. Jangan sampai. Kalau dihadapkan di hadapan kita dunia dan akhirat, kalau seandainya kita menempuh dunia harus meninggalkan akhirat, tinggalkan dunia ambil akhiratnya. Karena akhirat kekal. Akhirat itu kekal. Dunia itu cuma sekali saja. Setelah ini nanti nggak ada dunia lagi. Setelah kehidupan dunia ini nggak ada dunia lagi. Jangan berharap jangan-jangan nanti ada dunia kedua. Nggak ada. Yang ada perang dunia kedua mungkin yang sudah berlalu ya. Tapi kalau dunia yang kedua nggak ada. Nah, ya, dunia mesti sekali saja. Setelah itu akhirat. Setelah itu akhirat barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita mengedepankan kepentingan dunia meninggalkan akhiratnya. Hati-hati. Ya biudinahu bi'aradin dunia. Menjual agamanya dikarenakan ingin mendapatkan sesuil daripada dunia. Hati-hati. Menjual agamanya itu berbahaya sekali. Nah, Allah musta'an. Jadi kalau seandainya Orang punya kerjaan, punya atasan, punya bos. Bosnya menyarankan agar apa? Kita meninggalkan syariat, melanggar syariat. Kemudian dengan iming-iming dinaikkan apa? Gajinya. Diangkat sebagai nam barakallahu fikum atasan atau yang semisalnya jangan. Jangan sekali-kali kita mengedepankan keinginan apa? Dunia tadi kemudian meninggalkan akhirat. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. La takunu kadzalik. Kamu jangan seperti itu. Insyaallah jika Allah taala menghendaki. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Li'annaka 'ala manhaji Ahlussunnah wal jamaah. Dikarenakan apa? Engkau di atas prinsip ahlu wal jamaah. Ahlu sunnah karena mengikuti as-sunnah. Al-jamaah karena apa? Senantiasa berada di atas al-haq. Al-jama'atu mawafaqal haqq wa in kunta wahdak. Kata siapa ini? Al-Imam Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, "Al-jama'atu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Jamaah itu yang mencocoki al-haq walaupun kau sendirian, seorang diri enggak masalah. Di masyarakat dikucilkan, diasingkan. Ini aliran kok ngeri sekali ya. Setiap hari pakai jubah, pakai sorban, jubahnya panjang, celananya cingkrang. Jangan-jangan, nah, Santai, sabar. Enggak perlu takut, perlu khawatir. Jangan-jangan teroris ini. Paham ya? Itu enggak perlu khawatir. Selama akidah prinsip kita, keyakinan kita bukan pemikiran yang salah atau menyimpang, enggak perlu takut. Jelaskan kepada mereka. Jelaskan kepada orang-orang yang mungkin menuduh Ahlussunnah sebagai aliran-aliran sesat, jelaskan kepada mereka yang menuduh Ahlussunnah sebagai kelompok-kelompok terorisme atau yang semisalnya. Jangan apa? takut. Wah, ana enggak kuat Ustaz. Ana minder Ustaz. Enggak usah. Paham ya? Asing di hadapan manusia itu jauh lebih apa? baik daripada asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kita asing di hadapan manusia enggak masalah, tapi jangan asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita perhatikan baik-baik. Karena orang yang asing yang kita sekarang saksikan mengaku ahlu sunnah sama ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah, kita timbang lagi. Benar enggak ahlu sunnah dia? Ahlu sunnah kok berdakwah pakai TV misalkan. Ahlu sunnah kok bolehkan pemilu. Ahlu sunnah yang sana bagaimana? Yang sana boleh pakai celana bantolan yang penting enggak isbal katanya. Ahlu sunnah yang sana, yang membolehkan apa? Demonstrasi. Wah, macam-macam nah, timbang lagi dengan Al-Qur'an sunnah. Ditimbang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ditimbang lagi bagaimana? Meniti jejaknya generasi para salaf atau tidak? Kan selesai. Jangan apa? Dengan hawa nafsu. Kalau kita ngikutin perkembangan zaman yang sekarang ini bisa dikatakan media sosial, teknologi canggih kita ikutin terus tanpa dalil, tanpa ilmu Al-Qur'an Sunnah berbahaya. Berbahaya para fikum. Naam. Jadi jangan sampai kita terjerumus atau kita nah barakallahu fikum tergiur dengan apa? kehidupan atau enam keindahan dunia yang ada di hadapan kita ini. Harus pandai-pandai menjaga jarak, mengatur siasat syar'iah kita terapkan seperti itu. Nah, karena ahlus sunnati wal jamaah adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kata beliau, "Wa hadhihi al-firqatun najiyah." Ya kan? Inilah kelompok yang selamat, Ahlu sunnati wal jamaah, bukan ahlu bidah wal furqah. Ahlus sunnah senantiasa bersatu, bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Jadi ingat baik-baik ya, jangan merasa minder ketika diasingkan, dikucilkan oleh orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Santai saja. Selama berada di atas al-haq, santai eh, sampaikan hujah di hadapan mereka sesuai dengan apa? Dengan cara yang baik. Caranya gitu. Nah, barakallahu fikum, tapi jangan sampai asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan hiburan kepada orang-orang yang asing. Eh, orang-orang eh? yang asing yang dinilai eh? senantiasa kokoh di atas agamanya, dinilai asing, berjubah asing, berjenggot asing, perempuannya bercadar asing juga. Ya enggak? Di mata masyarakat asing yang seperti itu. Nah barakallahu fikum. Tapi sekarang yang ngaku ahlu sunnah, celananya cingkrang, pakai koko misalkan, celana bantalon, nah, asing nggak kira-kira di mata masyarakat? Nggak asing, siapa yang anggap asing? Sudah seperti orang awam. Paham ya? Nah, seorang dai, seorang ustaz misalkan berdakwah, koko, bantalon, pakai peci nasional. Orang masyarakat anggap ini nggak asing ini. Berarti tidak masuk dalam hadis yang disebutkan tadi. Apa hadisnya? Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Artinya apa? Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya gitu loh. Beruntunglah orang-orang yang asing. Sekarang kalau antum coba bayangkan, hadapkan orang yang mengaku ahli sunnah dengan yang benar-benar ahli sunnah. Yang ini mengaku ahli sunnah bolehkan, yang penting enggak isbal, pakai celana bantolan enggak masalah. Yang satunya berjubah, enggak isbal, pakai sorban misalkan. Yang satunya ini apa? Enggak isbal, celananya bantolon ketat, berjenggot juga, bajunya nasional misalkan. Kira-kira suruh mandang orang awam mana yang asing? Orang awam akan mandang yang asing yang mana ya? Oh, yang asing yang ini berjubah ini, berjenggot ini, bersorban ini. Kalau ini sudah enggak asing lagi seperti kita pakai baju nasional. Bayangkan itu. Itu gambaran orang awam itu bisa memandang mana yang asing yang mana yang tidak. Itu perlu kita cerna baik-baik. Jangan kita mudah diumbang-ambing oleh fitnah, ditipu oleh apa? gerak geri orang-orang gesbiun, yang mereka bermudah-mudahan. Kalau kita pakai jubah di masyarakat nanti kita dikucilkan. Nanti mereka pada lari, pada menjauh. Lebih baik kalau kita seperti mereka dulu. Seperti mereka dulu pakai baju batik, kemudian pakai eh, barakallahu fikum celananya di atas mata kaki tapi ketat sedikit enggak masalah lah untuk merayu mereka, membujuk mereka biar mereka ikut kita. Tapi ternyata malah justru ahlu sunnah ini yang ikut mereka. Paham ya? Di sana senang, di sini senang. Allahul musta'an. Hati-hati. Banyak yang seperti itu. Wal billah. Kita lihat hadisnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala salatin wa sab'ina firqah. Umat ini kata Rasulullah akan berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya mendapatkan ancaman api neraka kecuali satu. Dan satu ini perlu diperhatikan baik-baik ini. Kecuali satu. Di sini dijelaskan atau sama beliau tidak jelaskan, tapi satu di sini maksudnya adalah al-firqatun najiyah. Al-jamaah man kana ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapakah satu tersebut ya Rasulullah? Itu orang-orang yang berada seperti aku pada hari ini dan para sahabatku, yang mengikuti jejaknya generasi para salafun saleh. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, wasumiyatun najiyah dinamakan najiyah li'annaha najat minan nar dikarenakan kelompok tersebut selamat dari api neraka. Walam taqa fiha ma'al firak al-mukhalifah dan dia tidak terjatuh bersama kelompok-kelompok sesat. Banyak sekali kan kelompok sesat, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Sufiyah, ya kan, Asy'ariyah, Maturidiyah, As-Salimiyah, eh, Rafidiyah, banyak sekali kelompok-kelompok sesat. Nah, Murji'ah, ya kan? Qadariyah, banyak sekali. Ahlus sunnati wal Jamaah Itulah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, at-taifatul mansurah. sumu ahlas sunnah ini. Jangan sampai keliru gagal paham. Kalau ngaku Ahlus sunnah, perhatikan baik-baik ini apa Ahlus sunnah itu. sumu ahlus sunnah dinamakan dengan Ahlus sunnah li'annahum ya'maluna bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati ini. Kalau mengaku alus sunnah, apa kata beliau? Syekh Salal Fauzan, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW yang mereka dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi kalau orang cuma mengaku alus sunnah, slogan, tulisan RII misalkan, paham ya? Mobil RII, motor RII, kemudian apa barakallahu fikum di helm RII, gelas pun RII, paham ya? Atau contohnya yang mencolok lain yang tidak jauh beda, Rojala, roja TV. Mirip. Mirip dengan apa? Partai Golkar, P3, PDI, di mobil ada, motor ada. Itu sudah berpartai seperti itu. Paham ya? sunnah nggak butuh slogan, nggak butuh tulisan-tulisan. Kaos depan Sanafi, belakang As-Sunnah, pinggir apa? <laughs> Istiqomah. Sini continue misalkan. Itu nggak diperlukan. Amalannya barakallahu fikum. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan, keyakinan, amalan. Tulisan-tulisan enggak perlu. Jadi enggak perlu nyari ahlu sunnah yang kokoh itu yang mana ya slogannya, tulisannya mana ya? Enggak usah nyari itu, lihat amalannya. Amalannya lihat sesuai dengan dalil Al-Qur'an sunnah atau tidak. Itu. Nah, barakallahu fikum. Sekedar nasihat biar nanti enggak gagal paham. Kok mereka punya slogan ya Ustaz? Mereka punya tulisan bagus sekali itu warnanya merah putih, di atasnya tulisan anti teroris, Paham ya? Allah musta'an. Kita katakan enggak perlu seperti itu. Buktikan anti teroris dengan ideologi pemikiran yang kita sampaikan. Bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah taat kepada pemimpin muslim yang sah selama dalam perkara yang ma'ruf. Selesai. Nah, barakallahu fikum. Perlu ditulis di sana kemari ini. Nah, barakallahu fikum di pasang di pelang atau yang semisalnya enggak perlu. Kita lihat lagi. Wasummu bil jamaah. Kenapa dinamakan jamaah? li'annahum yastami'una wa la ini Ahlus sunnah dimanapun mereka berada ini sebenarnya. Mereka bersatu, berkumpul dan tidak berselisih. Ini penting ini. Tapi kalau kita jumpai kok ada perselisihan ya, masalah fikih itu lain lagi wajar kalau masalah fikih. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu wajar. Karena kita lewati kan, karena sebagian ahlu fikih itu mereka terkadang apa? mengambil istinbat dari hadis, ada yang mungkin didoifkan, ada yang mungkin sahih sehingga perbedaan pendapat muncul. Itu wajar seperti itu. Bukan berarti langsung ahlu sunnah berarti bercerai-berai. Tidak. Ahlu sunnah yang benar-benar al-jamaah itu bersatu di atas Al-Quran dan sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Famin samati ahli al-haqqi al istimah termasuk tanda-tanda, ciri-ciri, kriteria, kriteria ahli al pemegang al-haq al istimah bersatu. Bersatu berkumpul. Kalau antum jumpai kok sudah berbeda-beda, di sana ngaku ahlu sunnah, sana ngaku ahlu sunnah, tapi kok nggak bisa bersatu ya? Karena tidak mau dikembalikan kepada Al-Quran Sunnah. Kita Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita semuanya disuruh bersatu dengan mereka mau, tapi ingat, di atas Al-Quran Sunnah. Kalau nggak di atas Al-Quran Sunnah, nggak mau kita. Di atas dunia, hizbiyah, asabiyah, fanatik tidak akan mau. Tapi kalau di atas Al-Quran Sunnah, siap kita. Sami'na wa ta'ala. Itu yang kita cari. Dan akan bersatu ahlu sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada. Tapi kalau disuruh bersatu di atas hawa nafsu, di atas yayasan, eh, di atas proposal, penggalangan dana, donasi, tidak akan bersatu. Paham ya? Yang sana itu yayasannya lebih besar Ustaz, yang sana kecil. oh ya, berarti yang sana aja dananya lebih banyak. Paham ya? Bukan seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kalau ingin bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Kita lihat Wa min sanati ahlul batil al-iftiraq wal ikhtilaf. Ini benar. Termasuk tanda-tanda ahli batil, tanda-tanda ahli batil, ahlul dalal, al-iftiraq bercerai-berai, wal ikhtilaf berselisih. Anda saksikan orang-orang yang mendirikan yayasan. Itu kenapa kok mereka bercerai-berai awal di ketua, kemudian dipindah di sekretaris. Paham ya? Awal mulanya karena rebutan dana tadi itu. Berselisih dia. Wah ini bagaimana ini, bagaimana ini? Dananya berapa? 100 juta. Ya kalau 100 juta semua ke pondok yang mana nah, kita kan ada uang capek. Uang transportasi katanya, wirawiri istilahnya. Eh, wirawiri itu kan butuh uang. Akhirnya 100 juta nggak sampai ke pondok semuanya, yang sampai 90 juta. Yang 10 juta masuk kantong. Hati-hati itu barakallahu fikum. Nah, ya mungkin wala alam ya. Mungkin di antara kita sudah pernah pengalaman tapi banyak ikhwah kita yang sudah tobat kemudian apa? menyebutkan tentang kesesatan yang ada di dalam yayasan tersebut. Paham ya? Jarang sekali dana yayasan itu langsung masuk semuanya ke Amanah se sebagaimana pusatnya. 100 juta, nih 100 juta. Jarang sekali. Uang capek, uang letih, uang transportasi, wirawiri bensin, banyak sekali alasannya. Yang masuk kantong 10 juta lumayan. 90 ke pondok, yang 10 ke kantong. Allah musta'an. Dan perlu diperhatikan barakallahu fikum sekedar nasihat. Orang-orang yang mereka mengagungkan yayasan-yayasan ma'at ma'at atau pondok yang di bawah naungan yayasan biasanya mereka punya slogan kalau tanpa yayasan bagaimana nanti? Dapurnya nggak keluar asapnya katanya. Anak pernah dengar itu memprihatinkan sekali. Kalau tanpa yayasan katanya apa? Dapurnya nggak keluar asapnya. Paham ya? Berarti dia seakan-akan menyandarkan rezeki kepada siapa? Yayasan gitu loh. Kalau yayasannya bubar bingung dia. Karena dia mengandalkan gaji dari yayasan. Orang itu harus dilatih untuk mandiri, kerja sendiri gitu loh. Jangan mengandalkan gaji orang lain, jangan mengandalkan pemberian orang lain. Paham ya? Karena kalau mengandalkan pemberian orang lain, mengandalkan gaji orang lain, kalau nggak ada yang gaji, nggak ada yang ngasih, bingung dia. Wah, anak gimana ini nggak ada yang ngasih ini. Mau kerja bingung kerjaan banyak, teman dia malas dia karena sudah sering dia apa? Doktrin pakai dolar tadi itu. Allah musta'an. Dolar Indonesia ya. Kita lihat di sini. Jazallahu nadima 'anil Islam muslimin khaira. Semoga Allah telah membalas nih pemilik pantun yaitu Al Imam Abu Bakar bin Abi Dawud dengan suatu kebaikan eh, terhadap terhadap kaum muslimin dan juga agama Islam ini karena beliau perannya sangat bagus sekali. Wa nafa'ana bima dzakarahu dan semoga Allah telah memberikan manfaat kepada kita dengan apa yang beliau sebutkan wa sabbatana wa al muslimin ala qaulil haqqi wal amali bihi ila yaumil ila yaumin Dan semoga Allah telah memberikan kekokohan kepada kita dan kalian semuanya dan segenap kaum muslimin di atas ucapan yang hak dan beramal di atasnya sampai suatu hari kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza intaha syarhu ala hadzal mandumah al-mubarakah wallahu taala a'lam. Dengan penjelasan ini berarti sudah selesai syarah daripada pantun al-haiyah yang diberkah ini wallahu taala a'lam. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Hanya sekedar pengumuman barakallahu fikum insyaallah taala kita nanti akan melanjutkan kitab yang semakna dan juga serupa hanya saja beda Nah, barakallahu fikum kitabnya yaitu Lum'atul I'tiqad karya al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala barakah Insyaallah taala untuk membacanya kita akan baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah walhamdulillahirabbil alamin.